Dalam bab apa kemarin? Hmm? La syakhsa aghyaru min Allah. Qala Ubaidullah bin Amr an Abdul Malik la syakhsa aghyaru min Allah. <clears throat> Tidak ada zat yang lebih semburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Imam Bukhari ini menetapkan bahwasanya boleh kita mengisbatkan menetapkan syakhs dan mengkhabarkan syakhs tentang Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan sifat Allah adalah syakhs mausufun bis syakhs. Syakhs maknanya zat. Lihat itu halaman 116 bagian paling bawah. Fal amda riwaya mata sabatat riwaya fal murad ala wajhin laisa bihi al makhluqin. Fahuwa ini Allah ahadun la yusabihul makhlukin saksun la yusabihul makhlukin ila ghairi Albab al bab wahidun fal umdatu ar riwayah Saksun ahadun zat ini adalah khabar tentang Allah Subhanahu wa taala dan telah sering kita lewati babul khabar Ausa'u min babil asma Bab tentang Pengkhabaran tentang Allah lebih luas daripada Penamaan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Baik Qala rahimahullah ta'ala al maksud annal baba wahidun wa tanzih Ini penjelasan dari beliau untuk membantah mereka yang mengingkari lafaz syakhs diidapakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ada yang takalub sampai menyalahkan para rawi Lihat atasnya fa saya thabatat biar ada lafaz falawat syalil ingkar. Jika memang telah tertetapkan dengan lapet ini, yaitu secara riwayat, lapet apa? Lafaz la saksa. Aghyaru min Jadi lafaz syakhs ini. As-syakhs mana ya zat? Jika telah tertetapkan secara riwayat dengan lapet ini, maka falawat lil ingkar Nggak ada sisi benarnya sama sekali untuk mengingkari lafaz tadi. Kenapa? Karena omdah landasannya, patokannya, dasarannya adalah ar-riwayah, tidak lain. Maka dikatakan dakwah ijma mengklaim bahwasanya telah tegak ijma tidak boleh mensifati Allah dengan sifat syakhs ini adalah dikatakan juga lawat wajalah Nggak ada sisi benarnya sama sekali. La'allaha samahan. Bisa saja ataupun bisa jadi ini cuma sekedar apa? Toleransi dari sebagian alul ilm yang telah membaca ataupun mendapatkan nukilan ijma kemudian ditoleransi gitu saja tidak di telaah tentang benarnya pengklaiman ijma tadi atau ah, tentang kesalahannya. Cuma sekedar pertoleransi saja. Karena ada yang ngomong udah, selainnya ngomong begitu. Dan inilah yang tidak dibenarkan bagi alul ilm dan juga para tolebul ilm. Harus memiliki kejelian. Gak boleh mengucapkan satu cuma apa samahan. Tasamuhan karena sisi toleransi dari orang yang mungkin dianggapnya lebih tahu dan semisalnya. Maka dikatakan anal baba wahidun wa huwa babu tanzi. Bahwasanya pembahasan tentang masalah sifat-sifat Allah kuncinya adalah kita mensucikan. Setelah kita menetapkan kita wajib mensucikan Allah dari serupa dengan makhluk. Maka dikatakan babul isbat wa babu tanzih duna ta'wil. Bab penetapan dan bab mensucikan. Penetapan apa yang memang telah datang dalam riwayat yang sahihah. Dalam Al-Quran, dalam sunnah yang sahihah. Dan kita mensucikan Allah dari serupanya dengan makhluk tanpa harus mentakwil. Ta'ul adalah mengeluarkan lafadznya yang datang dari syariat dari makna yang rojek kepada makna yang marju. Seperti yang di sini dikatakan la saksa diupayakan untuk ditakwil, diingkari, diganti maunya memberikan suatu tauji pengarahan tentang makna yang sahih malah semakin rusak. Seperti kemarin dimasukkan dalam kategori dari perkara mutasyabihat dari ucapannya yang firmani rahimahullah taala. Lihat 114 paling bawah. waktu qala al-Kirmani la hajata li tahtiyati ruwat asikot bal hukmu hadha hukmu sa'iril mutasyabihat. Jadi sepertilah saksa dan semisalnya itu hukumnya adalah seperti hukum perkara-perkara yang mutasyabihat yang samar jalannya satu dan antara dua cara imma tafwidu wa imma at-ta'wilu imma ini untuk takhir namanya imma untuk ta takhir untuk memilih imma ini maknanya adalah untuk takhir untuk memilih kalau kamu tidak bisa mentakwil ya tak tafwid Nah. Mana takhfid apa kemarin? Apa mana takhfid? Penyerahan. Kemana penyerahannya? Kepada Allah. Artinya Allah a'lam bimuradihi. Bimuradi la saksa. Kalau takwil ya dibawa kepada mana yang lain. Karena syakhs akan mengesankan serupanya dengan makhluk maka ditakwil. Diganti dengan lafaz yang lain. Ini toriko yang dilewati oleh sebagian alul ilm diantaranya adalah Al-Kirmani. Dan tafwid ini sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya termasuk dari syar syarnya alul bidah, bidah yang paling buruk. Sebagaimana pernyataannya Ibnu Taimiyah kenapa? Karena konsekuensinya, tuntutannya, lazimnya membodohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membutuhkan para salafus saleh, di mana mereka ya kan acu tak acu, cuek dengan lafaz-lafaz seperti tadi lah saksa dan yang semisalnya semesta walal arsa yang semisalnya adalah cuek gak perlu ngapain tentang maknanya kemudian dikembalikan kepada Allah dikembalikan kepada Allah SWT ini yang dikatakan tafwid yang dikatakan oleh beliau bin Taimiyah syarru alil bidah Anda baca dalam penjelasannya Syekh Ibn Taimin dan yang lain dalam masalah takfid. Ada kitab Takribu Tatmuriyah. Takribu Tatmuriyah. Karyanya Syekh Ibn Taimin rahimahullah taala. Taib. Jadi wal munazzihuna mislu ma qala Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah ini kismani. Kemarin telah kita lewati nukilan dari kalamnya Ibnu Daqiq al-Aid. Alam berapa kemarin? Siapa yang ingat? Hmm? Halaman 111. Ini murojaah ya, Wang. Kelantum enggak murojaah ya ini sekarang murojaah namanya kali nggak merasa ya enggak ya mana mana ada merasa paling yang di yang angannya bola bola bola ya kan main bola itu sebagaimana pernyataannya sama Bel itu termasuk muqaddirat atau muqaddirat itu apa hmm? apa maksud hmm? apa mana muqaddirat kayak sabu Hmm? hmm? Kayak sabu. Nyandu. Hmm. Jadi mendem dengan apa? Dengan bola. Nah itu. Jadi kalian jangan bola-bola-bola saja. Murah saja ya, Pak. Antum mesti talabul ilmu. Ya boleh main bola sekali-sekali. Ya kan? <clears throat> Antum menghilangkan kepenatan pikiran. Tapi kok bukan setiap sore bola, bola, bola terus. Ini nggak dipercayai. Kalau berdagikan al-id, al-munazzihuna lillahi imma sakitun an ta'wil wa imma muawwilun. Nah itu. Orang-orang yang mensucikan Allah Ta'ala Imma, imma nanti untuk takhir Kalau nggak sakit Dim dari ta'wil Ya Kalau enggak ya Dia mu'awil jadi kalau eh, kalau dia tidak diem dari takwil, ya mentakwil. Jadi kalau diem gimana? Enggak mentakwil. Kalau mentakwil ya mentakwil. Asani yakul al muradu bil ghayra. Asani siapa? Muawil. Yang dimaksud dengan ghayra al man'u min asy wal himayatu. Wa huma min lawazimil ghayra. Fa utliqat ala sabilil majas kal mulazamati wa ghairiha min al-awzu al-sa'i'a fi lisan al-Arab. Maunya di sini adalah diambil makna lazimnya, tidak lazim iltizamnya. Al-man'u wal himaya ini bukan dari makna al-ghairah. Tapi lawazimnya adalah itu. Mau dikatakan huma yakni al-man'u wal himaya min lawazimil ghairah. Secara lafadznya tidak. Tapi tuntutannya adalah seperti itu. Al-man'u wal himayah. Pencegahan dan menjaga dan penjagaan. Mau dikatakan wal munazzihuna mislu ma qala Ibnu Dakikin al-Idur rahimallahu taala kismani. Orang-orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala adalah semisal apa yang dikatakan oleh Ibnu Dakik. yakni mereka ada dua golongan ada dua bagian. Orang-orang yang mensucikan Allah itu menjadi dua kubu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Dakikin Allah taala. Kubu yang pertama, bagian yang pertama ismun ammaruha. Ya kan? Amarra yumirru. Amarra yumirru. Amarruha. Amarruha kama ja'at min fir ta'wilin. Tadi dikatakan sakitun takwil. Diem dari mentakwil ini apa? Menjalankan amaruha menjalankan menjalankan sifat-sifat itu nas-nas itu sebagaimana datangnya tanpa mentakwil. Amaruha Amarra yumirru imroron. Tadi yang terbaca masdarnya imror dari kata apa? Amarro yumiru, abarro yubiru ibrar. Tahu? Abarro yubiru ibrar, ibrar itu loh. Berkamu itu dari kata abarro yubiru ibrar. Nah, biar teman tahu tasrifnya namanya ibrar dari mana? Itu lafaz Arab. Abarro yubiru ibroron. Nah, amar Amarra yumiru imroron. Bahwa mumirun. Menjalankan. Memperlakukan. Nas-nas yang terkait dengan sifat-sifat Allah. Sebagaimana datangnya. Tanpa mentakwil. Min ghairi takwilin. Dan kubu yang kedua, kelompok yang kedua, awalul tanzih wa ghalitu mereka ketika datang nas kepada mereka terkait dengan sifat-sifat Allah yang terkesan pada benak mereka serupa dengan makhluk mereka upaya untuk mensucikan Allah dengan cara mentakwil bagol itu maka mereka salah lalu mereka salah dalam upaya untuk mensucikan tadi kenapa? karena pensuciannya bukan menggunakan cara yang syar'i tapi terkesan serupa dengan makhluk di benaknya sehingga ditakwil. Bagol itu. Maka mereka salah. Kalau antum baca golato anta golinta. kemana ya? Kamu sah, salah. Nah itu. Ida korokta golato banta golit golinta. Nah itu. Berarti kan itu. Jika kau baca golata maka kamu sah. Salah yang benar adalah golito ya gelatu. Bukan golito ya gelatu atau ya gelitu. Golito ya gelatu. Golton. Atau golaton. Baik. <clears throat> Jadi kelompok yang kedua adalah upaya untuk mensucikan Allah. Caranya yang ditempuh adalah mentakwil. Mereka jatuh dalam kesalahan. Nah, ini. Nah, di antara yang telah terjadi dalam kesalahan telah kita lewati ya alulim yang tadi. Banyak rentetannya. Ya Khotobi, ya Germani, siapa lagi? Hah? Ayat. Dan lagi siapa? Hah? Ismaili, Al-Qurtubi dan yang lainnya. Banyak yang jatuh dalam kesalahan dalam masalah ini. Kita bukan merendahkan mereka sama sekali tidak. Bukan sama sekali terkesan merendahkan mereka. Bahkan mereka ketika salah dalam perkara ini dapat pahala satu. Pahala ijtihad. Kesalahannya dimaafkan insya Allah Ta'ala. Jangan dikesankan nanti kita meramaikan mereka tidak. Ibn Hajar, Nawawi, Ibn Hazm dan yang lainnya. Semuanya adalah mereka terjatuh dalam kesalahan karena sa dalam memahami usulnya. Laisa kami syai'un, ini usul. Dipahami ayat ini untuk tasbih, menyerupakan Allah, bukan untuk mensucikan. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah atau laisa kallahi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, seperti Allah. Kafir dia mengatakan takkid kami selihi sayun. Seharusnya apa? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Mereka mengesankan hal ayat ini untuk menyerupakan Allah sehingga mereka lari dari penyerupaan karena nggak boleh jatuh dalam kesalahan. Nah, maka dikatakan awal tanzi wa itu. Kelompok kedua mereka mentakwil tujuannya untuk mensucikan dia asli tanzil wabur dan mereka sah, salah. Wa sunnah wal jamaah yumirunaha kama ja'at. Sedangkan alusunnah wal jamaah mereka menjalankan memperlakukan nusus sifat sebagaimana datangnya. Perhatikan tanpa takwil min ghairi ta'wilin wala tahrifin wala ta'til wala tasfihin tanpa mentakwil, tanpa mentahrif, menyelewengkan, tanpa mengingkari, tanpa menyerupakan. Jadi memperlakukan nusus sebagaimana datangnya. Lafadznya syakhs kita katakan syakhs. Allah mausufun bis syakhs. Allah disebut dengan sifat syakhs tapi tidak serupa dengan ashas. Tidak serupa dengan makhluknya Allah yang disebut dengan sakes-sakes yang banyak sekali kita dandarannya adalah kita memiliki kita juga katakan apa? Saksun. saksi lau, lau saksi itu memiliki kepribadian, kepribadian yang demikian dan demikian. Ada amal sahabat wa tabi'ina laum bihsan. Tengok. Tanpa mentakwil, tanpa mentahrif, tanpa men, tanpa menyelewengkan, tanpa mengingkat, tanpa menyerupakan. Ini adalah amalannya para sahabat. Dan para orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Bukan terbatas. Tabiin saja para murid para sahabat. Tapi pengikut para sahabat dengan cara yang baik. Tabiin lahum. Hum pada siapa di sini? Sahabat dengan ihsan, dengan cara yang baik bagaimana mengikut mereka. Nah, diantaranya adalah penjelasan dari Syekh bin Bas. Ini termasuk cara yang telah dilewati oleh para sahabat. Menetapkan tanpa mentakwil, tanpa mentahrif, tanpa menyelewengkan, tanpa mengingkari, tanpa menyerupakan. Hmm. Kemudian imraruha kama ja'at. Amalannya para sahabat dan para pengikut para sahabat dengan cara yang baik adalah memperlakukan menjalankan nusus sifat sebagaimana datangnya. Datangnya dari Al-Quran dan Sunnah, Sahih. Ma'asbati Al-Fatihah. Tengok. Bersamaan dengan menetapkan lafat-lafatnya. Lafatnya syakhs kita sebutkan syakhs. Bukan dengan yang lain di anak hakun dan meyakini diakidai dan diyakini bahwasanya itu adalah lafaz-lafaz yang benar bukan lafaz yang batil. Wa sabitatun dan sesungguhnya Perhatikan sifat-sifatnya itu adalah sabita. Benar-benar tetap, tetap dari Allah Subhanahu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha la'iqatun billahi min ghairi ayyushabiha khalqahu fi sa'in min sifatati jalla wa ala. Dan sesungguhnya sifat-sifat itu adalah layak dengan Allah. Sangat pantas bagi Allah Ta'ala tanpa harus menyerupai makhluknya. Dalam sesuatu dari sifat-sifatnya Jalla wa'alam. Inilah tarikonya para sahabat. Mujahid. Udah mah. Masa udah mengguri ngono Berarti kan kita ngomong kamu ketawa-ketawa. Dengar kan? Baik. Wa kana al-wajib 'ala syarih ayataniya bi riwayah wa yadhkura min man kharrajah. وتطبيقها ويذكر رواية مسلم riwayat هو والعيني ولكن أعرض عنها Dan yang wajib atas syarih, atas Ibn Hajar Taala, harus memperhatikan riwayat open dengan riwayat ini dan menyebutkan siapa yang mengeluarkan riwayat ini dan menerapkannya dan menyebutkan riwayatnya muslim dan mengopeni mengupayakan memperhatikan dia dan aini seharusnya tapi mereka berpaling dari ini yakni membiarkan mengabaikan a'radu mengabaikan mengabaikannya <clears throat> itulah ya kekurangan dari sebagian alul ilm Ibnu Hajar rahimahullah dan yang lainnya kalau enggak kita mempelajari kitab seperti ini ya Bid'ah dalam perkara ini, bid'ah dalam perkara ini merebak di mana-mana. Di radio. Hari-hari dibunyikan la maujuda ilallah, la maujuda ilallah dan seterusnya. Di radio-radio itu. Anda dengarkan di kandang ayam-ayam itu. Para kiai-kiai ngomong seperti itu. Para kuyaha, atau kuyaha. Kiai, mufrad jamanya kuyaha. Sama Jawa dan kan sama Arab. Kiyahi iya. jamaknya apa? Kuyaha. Iya. Alapa jenis kuyala. Jamak suwo. أحد oh. الطلبة <clears throat> zakara ya syekh ma qara'aha satu di antara para tolaba, para hadirin yang hadir dalam majelisnya beliau di saat itu. Menyebutkan, Ya Syekh, Ma Qara'ah. Enggak tahu yang diinginkan siapa ini. Mungkin ini loh, di bawah ini yang belum dibaca oleh sebagian talib di saat itu. Kalau bin Basrah rahimahullah ma qara'ta ma qara'tu say'an. Aku tidak membaca. Kemudian dilanjutkan bacaannya. Satu di antara para talaba membacakan. Qala al-Hafidz. Nah ini. Qauluhu la syakhsa aghyar minallah yakni anna Ubaidul Ubaidallahi bin Amrin rawa al hadis al madhkura an Abdul Malik bisnad al bisnad al madhkur awalan faqala la shakhsa badala qawlihi la ahada faqad wasala darimi an Zakaria bin Adi an Ubaidillah bin Amr an Abdul Malik bin Amr bin Umair an Warradin maula al-Mughirah Anil Mughira annahu qala balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Sa'd bin Ubadah yaqul fadzakarahu bitulihi. Lalu menyebutkan sepanjang hadis yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asa'qahu Abu Awana Yaqubu Yaqubu al-Isfirayini fi sahihi an Muhammad bin Isa al-Attar an Zakaria bitamamihi Wa qala fil mawadi' thalatha la shakhsa. Qala al-Ismaili ba'da nakhrajahu min tariqi Ubaidillah bin Umar al-Qawariri wa bi Kamil Fudail bin Husain al-Jahdari wa Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Shawarib Salasatuhum an Abi Awanata al-Waddahi al-Basri bisanad alladhi akhrajahu al-Bukhari. Lakin qala fil mawadi' thalatha la shakhsa. Padahal la ahada. Thumma saqahu min tariqi Zaidata bin Qudamah. An Abdul Malik kadzalik. Faka'anna hadhihi lafdhata lam taqa' fi riwayat al-Bukhari fi hadis Abi Awana an Abdul Malik falidzalika allaqaha an Ubaidillah bin Amr. Artinya atau maksud dari kalam ini Imam Bukhari mendatangkan lafaz ini secara muallak. Muallak itu tergantung yang digantungkan. Maknanya Imam Bukhari menyebutkan lafadznya sebagian para rawi yang itu yang rawi tadi bukan gurunya beliau. Artinya terputus, digantungkan. Ada sebagian rawi gurunya beliau dan gurunya gurunya beliau kadang tidak disebutkan tapi langsung kepada orang yang di atas lagi. Kenapa? Karena fakahana hadil labdol lam takwa fi Bukhari fi hadis Abi Awana an Abdul Malik. Oleh karena itu Imam Bukhari menyebutkan secara mu'alak. Kultu berkata Ibnu Hajar, "Utakhruju muslimun anil qawariri wa abi kamilin kadalika wa min tariqi zaidata aidan." Nah, jadi ringkasnya. Perkataan yang di dalam bab di atas Waqala Ubaidullah bin Amr An Abdul Malik la saksu aghyari min Allah. Ini adalah mu'allak. Karena Ubaidullah bukan sahnya Bukhari. Ada beberapa orang yang terpu, terputus. Ini namanya menyebutkan dengan bentuk mu'allak. Digantungkan. Anda tahu ini kipas ini digantung? Ya toh? Kan nggak sambung sampai ke lantai toh? Nah, itu. Kalau nggak digantungkan berarti seperti ini, lurus sampai sana. Itu namanya apa? Gak gak gak gak gantung. Apa? Kalau gantung berarti nah itu dari atas ada yang terbu terputus nggak sampai bawah. Demikian Imam Bukhari menyebutkan dari Ubaidullah, tapi ada beberapa orang yang ter terbuang di situ. Gurunya Bukhari dan guru-gurunya. Apa? Paham tak? Ah. sedari riwayat dari saya, dari Abdurrahman, dari Fulan. Abdurrahman saya sebut, enggak saya sebutkan langsung berkata Fulan. Itu namanya apa? Mu'al? Mu'alak. Ah. <clears throat> Tapi mu'alak ini telah ada yang menyambungnya. Waqat akhrajal muslimun anil qawariri wa abi kamilin kadzalika wa min tariqi zaidata aidan. Jadi telah tersambung riwayat ini melalui riwayat yang lain yang tidak melalui Bukhari seperti tadi Waqat wasalu ad-Darimi an Zakaria bin Adi an Ubaidillah bin Amr an Abdul Malik bin Umar an Warad Maulal Mughirah anil Mughirah qala la sambung. Darimi menyebutkan sama sam sambung. Kalau Bukhari menyebutkan secara tergan tergantung digantungkan. Itu namanya mu'al mu'allim. Antum nanti kalau lama belajar di sini, tahun lagi, mudah-mudahan aja kalau betah, belum pulang. Soalnya antum akan lewati belajar apa? Mustalah hadis. Mungkin melalui sebagian ustaz kita yang ada di sini Abdul Ala atau Ami Mus'ab atau yang lain. Nanti insya Allah antum lewati. Dan itu penting. <clears throat> Qala bin Basrah rahimahullah taala tarakta hadza. Nah, kau ninggalkan ini, ini kamu belum kamu baca. Makorota sayan. Nah itu. Ini semua belum kamu baca gitu. Taruk tahada. Dari atas tadi sampai sini belum kamu baca sehingga kurang jelas. Artinya ketika Syekh ketika Syekh bin Bas mengajarkan kitab tauhid ini para tolaba membawa sarah-sarah untuk Sahih Bukhari. Di antaranya adalah Fathul Bari dan yang lainnya. Dan yang ini belum kalian baca katanya itu. Kamu pulang belum baca kamu, belum selesai kamu baca. Hal itu baca pun ini penting harus kamu baca. Kenapa? Karena dalam penetapan yang ter, yang tertera dalam satu lembar tadi kita baca tadi itu ada penetapan bahwasanya perkataannya Ubaidullah tadi dari Malik tadi sam sambung Wakola Ubaidullah bin Amr an Abdul Malik la syakhsa ini adalah sambung sampai na Nabi. Apa maksud itu? Artinya Imam Bukhari menyebutkan secara mu'alak tadi dalam riwayat yang lain dalam dari dan Imam Muslim ada sambungannya. Kenapa nggak disebutkan oleh Imam Bukhari secara rentet dari gurunya sampai guru sampai Nabi? Nah ini ada beberapa sebab. Maka di sana disebutkan oleh alul ilm dan antaranya adalah Ibnu Hajar. Bagaimana kita memahami bentuk-bentuk talik yang ada dalam Bukhari, bentuk apa? Mu'alak yang ada dalam Bukhari, Bukhari yang dibawakan lima Bukhari. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ya kan? Seperti dalam kitab Tagliku Taklik. Nah, ini penting untuk dibaca biar biar punya pengalaman tentang hal-hal yang dilewati dalam Sahih Bukhari ternyata kok hadisnya mu'alakot dan mu'alakot termasuk apa bagian yang lem, lemah sementara mu'alakot yang ada dalam Bukhari dirinci oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala ada sigot tamrit ada sigot jazm apa tamrit itu seperti kila seperti kola pulan atau zakaro yang semisalnya. Kalau jazim itu kalau lihat fulan ya semisalnya ada segera jazim juga pasti. Rubiah itu cuma tiga tak segera tamrid. Maka dikatakan ma taruh tahada ini kamu tinggalkan belum kamu baca. Kata beliau Syekh bin Bas. Wa muhim. Kenapa kok muhim? Idza sabatat riwayatu fala kalam ahadin. Kalau riwayat ini sudah memang sahabat benar-benar datang dari Nabi, Ucapan la syakhsa aghyari minallahi. Jadi nggak ada seorang pun yang boleh ngomong untuk menyelisih apa yang datang dari Nabi. Harus menetapkan sebagaimana datangnya dari Nabi. Bahwasanya Allah mausufun bisakhs tidak menyerupai askhos dari makhluk-makhluknya. Apa itu? Kita tetapkan lafadznya, kita sucikan dari penyerupaan dengan makhluk. Itu nama mak maknanya bahwa wal falakala mali ahadin. Kalau memang riwayat itu sabit, sudah. kalam maka enggak ada kalam yang diterima yang sahih bagi seorang pun yang menyelisihi riwayat yang telah sahih tadi. Beri salah bangun. Ngantuk weh. Ya kan? Sepuluh kali sahur-sahur gitu. Baik, berarti kan itu. Jadi Iza sabatat riwayatu fala kalama li ahadin. Jika riwayat telah sahih, sabitah, maka enggak ada seorang pun yang boleh ngomong menyelisih apa yang telah sabit. Bahkan harus menetapkan lafadznya sebagaimana dalam riwayat. Apa? Jadi kita mensifat Allah bahwasanya Allah adalah mausufun bisakhs la kas kala kal askhos disebut dengan satu tidak serupa dengan asfas yang yang ada dari makhluk-makhluknya Allah. Soal yang selanjutnya, ya Syekh Hafizakallah Wahai Syekh, semoga Allah menjaga engkau. Lakin tawjila saksa alal mafhum, yakni huwa ma qala Allah saksun. Wa inna ma la saksa, inna ma alal istisna. Ya kan? Tauji, mana tauji? Wajah ya wajihu taujihan. Pengarahan maksud. Pengarahan makna. Itu namanya tauji. Pengarahan maksud dari lafaz ini yakni wa ma qala allah saksun. bahasanya Allah adalah saksun. Dan hanya saja perkataannya la saksa hanya saja ini nabi. Kalau Allah itu disebut dengan syakhs, berarti nolak syaksun. Tapi kalau la syakhs bahkan kan nabi. Tidak ada syakhs. Hanya saja ini adalah penafian. Berarti ini pak ala istilah pengecualian. Jawabannya mafhumu anau yusofu bi anau syaksun laisa kal ashos. Mafhumnya bahwasanya Allah itu disifati bahwasanya Allah adalah saksun bukan sebagaimana sakes-sakes dari makhluk-makhluknya Allah. Mahfum? Nah, boleh kita itlakkan kepada Allah bahwasanya Allah adalah saksun. Tapi bukan sebagaimana saksun-saksun yang itu makhluknya Allah. Kenapa? Karena laisa kamislihi syai'un. Allah punya zat. Bukan seperti dat, datnya makhluknya Allah. Allah punya tangan. Pak Kandar, bangun. Mantuk, eh. Allah punya tangan, bukan seperti tangannya makhluk. Allah punya mata, bukan seperti matanya makhluk. Allah mau subhan bisakhs, bukan seperti sakhs yang itu mah, makhluknya Allah. Laisa kamisli syai'un wa huwa samiul basir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak pernah ada seorang pun yang sepadan dengannya Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Apa ya, Pak? Seperti Allah bernama Al-Aziz. Makhluknya Allah namanya Al-Aziz. Apakah serupa? Enggak serupa. Sebab makhluknya Allah dikatakan Sami. Tapi Allah juga Sami. Enggak serupa. jalan sama-sama namanya sa sami. Beda. Maka dikatakan annahu yusafu bi annahu saksun laisa kal askhas. Baik. Soal yang selanjutnya ahsanallahu ilaik. Semoga Allah berbuat ekstra pada engkau ya Syekh. At-ta'wilu min bab Apakah ta'wil itu termasuk dari bab takalluf, takalluf itu adalah apa? Memaksa-maksakan. Memaksakan pembebanan diri yang ia tidak dibebani. Jadi apa? Takallafa. Ya takallafu, takallufannya ini apa? Membebani diri yang dia ini sebetulnya enggak terbebani. Jawabannya enam. Iya. Bab takalluf Nah, min babi takaluf. Nah, artinya kita seharusnya nggak perlu takaluf, nggak perlu membani diri kita untuk mentakwil. Cukup kita menetapkan sebagaimana datangnya lafaz itu dan kita nafikan, kita tiadakan serupanya Allah dengan makhluk. Itu cukup. Maka dikatakan babul isbat ma'at tanzi, bab penetapan disertai dengan apa? pensucian. Apa maksudnya? Mensucikan Allah dari serupa dengan makhluk. Paham ya, Pak? Ini yang harus dilewati. Kalau enggak kita akan terseret. Karena apa? Karena kewibawaannya alul ilm yang segitu banyak. Di antaranya Ibnu Hajar, Nawawi, Al-Qurtubi, Al-Ismaili, Ayat, Khattabi dan yang lainnya. Ini alulim yang bukan sembarangan orang. Kewibawaannya adalah benar-benar kalau enggak kita memang membela kebenaran akan terseret sehingga kita jumpai banyak manusia ketika mentakwil mau nggak mau akan menukilkan dari mereka-mereka tadi yang telah terjatuh dalam kesalahan dari kalangan ahlul ilm. Mau ini? Maka dari sini ya ikhwah, pentingnya benar-benar mengikuti kaidah yang benar dan konsekuensi kata tadi bagaimana penerapannya yang benar. Dan ini adalah walidaya bi yadillahi taala. Wal isma man asamallahu taala. Wal maksum man asamallahu taala orang yang terjaga dari kesalahan adalah orang yang Allah jaga. Bukan kemudian kedudukannya tinggi dari kalangan para ulama kemudian akan mengharuskan kita ikuti semua apa yang datang dari tidak. Maka itu Fadlul ilm, fadlul alim apa? Apa fadlul alim itu? Eh? Eh? Eh? Tauqiruhu. Kalau seorang alim itu adalah apa? Kita mau menghormatinya, meng, meng, apa, memuliakannya. Kan tapi bukan kita apa? Taklid dengannya tidak. Jadi Badrul Alam ini adalah tauqiruhu ta. Wala mazid. Sekarang berkatanya Ibn Hazm Ta'ala. Kita muliakan beliau para alul ilm, tapi kita kemudian taklid tidak. Maka di sini dikatakan, "Wakalamul khatabir radiun." mul khatabir radi, radi itu adalah jelek. Kalau khatabi fiat hadha radiun laysa Kalau Kalamul khatabi dalam ini perkara ini adalah radi, tidak bagus. Afallahu anna wa anhu. Semoga Allah maafkan kami dan maafkan beliau. Tuhmatul lirwat wal kalamu bil ajrafah su'u adabin. Tuduhannya Al-Khattabi terhadap para rawi bahwasanya rawi-rawi itu salah dan namanya beliau menuduh para rawi dengan ajrafah. Ngomong tanpa dipikir ini adalah su'u adab adab yang tidak baik terhadap para rawi. Adab dari siapa? Dari Al-Khattabi rahmat ta'ala. Nah, suhu ini. Adab yang kurang baik dari Imam Khattabi terhadap para rawi yang menukilkan hadis Nabi sampai kepada kita. Karena terkesan menyerupakan dengan makhluk harus para rawinya disalahkan. Padahal tauji yang benar nggak terlintas dalam benaknya Al-Imam Khattabi rahimahullah taala. Seharusnya kalau berpegangan teguh dengan apa? Oleh sakamis syai'un Olam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah untuk menetapkan apa yang datang dari syariat kemudian kita sucikan sifat-sifat tadi akan serupa dengan makhluk selesai. selesai. Tapi yang dikedepankan adalah pertama terkesan serupa. Karena serupa itu nggak boleh lari. Ah, lari mengganti. Setelah mengganti apa kerja Pak? Mengingkari apa yang datang dari syariat. syariat. Mahfum? Nah itu. Karena pertama kali terkesan serupa. Setelah serupa itu nggak boleh menurut pandangan mereka. Maka haruslah lari. Lari dari menyerupakan. Karena lari harus mengganti. Dengan mengganti maka dia telah mentaktil. Mahfum? telah mengingkari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala karena berangkat dari kesan menyerupakan. Kalau nggak mau mentawil, maka dia mentah mentafid apa dikata? Wallahu a'lam. Sebetulnya sahabat rekannya Germa, Germani. Maka mereka memiliki kaidah kullu nasin awamat tasbihah awilhu wilhu aw fawwidhu Tanziah, semua nas dari Al-Quran dan Sunnah yang mengesankan serupa jauh dengan makhluk dalam benakmu maka takwillah kalau enggak serahkanlah maknanya kepada Allah dan berniatlah untuk mensucikan apa ini dan inilah yang dilewati sebagian alul ilm sehingga mereka terjatuh dalam beda yang sangat besar imma taktil wa imma konsekuensi yang jahat Ya ini membodoh-bodohkan para salafu saleh. Nah, ini muktadanya tuntutannya. Dan ini perkara yang benar-benar kita sadari. Itu adalah kesalahan. Dan kita katakan bahwasanya semoga Allah memaafkan mereka. Dan sebagaimana terjadilah apa yang telah terjadi sebagaimana takdir kauninya Allah SWT sampai hari ini perkara ini adalah rancau di pertengahan kaum muslimin dari alul beda dari kalangan mukolidin yang memperjuangkan taktil tadi, khususnya di negeri ini. Di beberapa universitas yang mereka mempelajari ilmu usuludin. Maka itu berikan ya ikhwah. Antum sebagai para tolaba, kita semua sebagai para tolaba. Ini kita harus kita wariskan kebijakan ini kepada anak didik kita dan semoga saja sebagai ambil kebaikan dalam Islam ini sebagai catatan baik untuk kita semuanya. Untuk kita mengikuti Jejaknya alul ilm dari para salafus saleh. Apa ya, kuat? Nah, bukan sembarangan. Menjadi perkara ini bukan sembarangan, bukan enteng. Tapi perkara-perkara yang benar-benar harus dipelajari dan diyakini dan di mampu diperdebatkan. Kita debatkan, kita perdebatkan. Mereka ngomong, kita ngomong. Mereka ngomong lain, kita ngomong. Bantahan atas apa mereka kata, katakan. Kalau kemudian, us, kasih bantah-bantahan. Semua tujuannya baik. Ini nggak bisa. Ya kan? Bahkan kita tegaskan ini telah jalannya alul beda mereka ini. Dalam mentaati jalannya alul beda. Terasa atau tidak terasa jalannya alul beda. Nah. Dan ini menjamur khususnya di negeri kita ini dari kalangan orang-orang sufi ya dari kalangan orang-orang aklaniin yang mereka melalui apa melalui organisasi mereka menyebarkan racun taktil ini kepada kaum muslimin. Sehingga mereka mensikapi orang seperti kita dikatakan mujassisimah. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal kita tidak. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Kita menetapkan apa yang Allah Rasulullah tetapkan bagi Allah. Dan kita sucikan Allah dari serupanya dengan makhluk. Ini yang harus diingat. Bukan kita mujassimah. Musyabbiha. Tapi kita menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya terkait dengan nama dan sifat-sifatnya dan kita tetapkan apa yang Rasul tetapkan bagi Allah terkait dengan nama dan sifat sifatnya dan kita sucikan Allah dari serupanya dengan makhluk. Dengan demikian kita telah mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahamannya para salafus saleh rotala anhum dan pengikut mereka dengan cara yang baik. Semoga Allah meridhai mereka semuanya dan kita semuanya semoganya mendapat ridha dari Allah SWT. Alhamdulillah.